Jadi bela Islam itu diwujudkan dengan kita menegakkan sholat, mengerjakan sholat sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan wajib-wajibnya, dengan sunnah-sunnahnya. Dengan kita menunaikan zakat sesuai dengan hukum-hukumnya. Bila Islam itu diwujudkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk dalam kategori amar ma'ruf ialah penjelasan tentang akidah Islam yang benar. Penjelasan tentang tauhid, penjelasan tentang ibadah yang sahihah, penjelasan tentang sunnah Rasulullah SAW, penjelasan tentang manhaj yang sahih, akhlak yang mulia, muamalah yang baik, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang ma'ruf. Termasuk kategori nahi mungkar ialah menjelaskan berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Menjelaskan ritual syirik dengan ragamnya. Menjelaskan berbagai macam bentuk kekufuran. Menjelaskan berbagai macam bentuk kebinahan. Pemahaman-pemahaman sesat. Ideologi yang menyimpang. Kefasikan, kemungkaran, kemaksiatan, dan yang lain-lainnya. Itu semua termasuk nahi mungkar. Bela agama itu diwujudkan dengan cara semacam itu. Termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar ialah menegakkan prinsip al-wala wal bara. Loyalitas kepada kaum mukminin, ahlus sunnah dan berlepas diri dari orang kafir, dari kaum musyrikin, dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar menegakkan prinsip ta'sil wa tahdzir. Ta'sil itu menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah Islam dan tahdir memperingatkan umat dari bahaya berbagai macam kejelekan-kejelekan yang ada. Dengan cara semacam itulah yang namanya bela Islam. Allah akan membela kaum muslimin, akan memenangkan kaum muslimin, akan membela Islam, memenangkan Islam. Kalau kaum muslimin melaksanakan poin-poin tadi. Mengerjakan sholat, menunaikan zakat, beramar ma'ruf, bernahi munkar. Radio Syiar Islam. .com.